Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini atau buku ini akan semakin mendekatkan kita kepada kitabullah semakin menjadikan kita orang-orang yang bersemangat dalam mempelajari kitab Allah yaitu Al-Qur'an Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang Yahudi yang Allah sifati mereka kal himar seperti keledai yahmidu asfara yang dia memikul kitab-kitab yang besar tidak mengetahui apa isi dari Al-Qur'an tersebut nah kita lanjutkan terakhir kita e, sampai pada halaman ke-8 Setelah sebelumnya Syekh di sini memperingatkan atau memberikan nasihat ya, kepada kaum muslimin untuk mempelajari Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca saja tapi dipelajari. Wa hakadha al-mu'minu yatarabba bi'ilmihi wa yantafi'u fihi وينتفع به ولا يكون كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها Di sini sebutkan wahakata al mukmin dan demikianlah orang mukmin. tarabba bi ilmihi wa yantafi'u bihi. Dia mengambil manfaat dengan ilmunya dan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Wala yakunu kal himar dan janganlah seperti al-himar yaitu keledai. yahminu asfar yang dia memikul kitab-kitab yang besar. La yantafi'u biha tidak bermanfaat dengan kitab-kitab tersebut Falau ataita bimujalladat dan sekiranya engkau datang bimujaladat dengan berjilid-jilid minal kutub an-nafi'ah wa hammaltaha 'alal himar dari kitab-kitab yang bermanfaat dan engkau membawanya kitab tersebut 'alal himar yaitu kepada himar tersebut la yusbih aliman la yusbiha aliman tidak akan menjadi himar itu menjadi orang yang alim ya wa inna ma huwa balidun sawa akan tetapi dia adalah balid balid ini bodoh ya tidak tahu bodoh balid baridun sawa pokoknya tidak tahu ya bodoh pandir dan semacamnya Hamalatuhu kutuban amla Apakah dia membawa kitab Ataukah tidak membawa kitab Sama saja Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Kitab tersebut Waqad sabahallahu azza wa jalla al-yahuda bil Dan sungguh sabbaha ya, Allah telah menyerupakan orang-orang Yahudi bil hamir itu dengan keldai. Faqala masalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara perumpamaan orang-orang yang dia membawa Taurat Thumma yahmiluha dan tidak mereka membawa kitab tersebut kama himar itu seperti perumpamaan al-himar keledai yahmilu asfar yang dia membawa kitab-kitab yang besar ai maksudnya adalah la yantafi'u ubiha tidak mengambil pelajaran mengambil manfaat tidak bermanfaat dengan kitab-kitab tersebut amma nahnu adapun kami kita kaum muslimin ya, orang-orang mukmin fanakra'u mi'atal ayat wala nafhamu minha ilman wa yakillu an tutabbiqaha amalan ila masya Allah nah, ini Syekh menceritakan keadaan kaum muslimin sekarang. Fanak mi'atal ayat, mi'atil ayat. Kami membaca ratusan ayat, ya. Kita membaca ratusan ayat. Ya, apalagi kalau di bulan Ramadan, ya kita menghatapkan berapa kali. Ya. Walanafhamu akan tetapi kita tidak faham minhadarinya darinya ilman. Tidak mengetahui, tidak memahami ilmunya. Wayakillu dan sedikit sekali kita mempraktekannya. Tadbik, mutabbiku, ya. Tabbaka yutabbiku tatbiqan. Ya, sedikit sekali kita mempraktekkan isi dari Al-Quran tersebut secara amalan, ya, secara praktek, secara amal, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walladzina la ya'rifuna ma'nan ma yaqrauna wasafahumullahu bi annahum ummiyun dan orang-orang yang layak rifun mereka tidak mengetahui secara makna mayakrauna tidaklah mereka membacanya maka wasafahumullah maka Allah mensifati mereka bi annahum ummiyun bahwasanya mereka adalah orang-orang ummi apa orang ummi orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faqala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya. Dan di antara mereka ada orang-orang ummiyun. Orang-orang ummi. Maka dikatakan ummi itu karena fi hijri ummihim. Karena di e, senantiasa di pangkuan ibunya, nggak keluar-keluar, ya nggak belajar nggak nulis nggak apa-apa dia di e, eh, pangkuan ibunya dikatakan umi umiun. layaklah lamunal kitab di dalam mereka mengetahui kitab illa amania kecuali angan-angan saja amania jama dari amnia amnia tun angan-angan maksudnya adalah la yarifunal kitab illa kiroatan di dalam mereka mengetahui kitab tersebut kecuali hanya sekedar bacaannya saja kiroatan amal makna fala adapun maknanya tidak wal qur'anu innama unjila liyatattabbaran nasu ayatihi wa liyatadhakkaru ma fihi dan Al-Qur'an ya tidak lain dan tidak bukan hanyalah dia unjila diturunkan dia tadabbarun nas ya agar manusia itu mentadaburi ayatihi ayat-ayatnya wajatadzakkaru ma fihi dan untuk mengambil pelajaran ya agar mereka mengambil pelajaran ma apa yang ada dalam kitab tersebut dalam Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Nah, satu kitab yang Allah turunkan, yang kami turunkan dia kepadamu mubarak yang dia berbarokah agar mereka mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayatnya dan untuk mengambil pelajaran siapakah ulul albab, orang-orang yang dia mempunyai akal. Albab, labib, orang yang mempunyai akal. wala yumkin li basharin an yuhita ilman bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala li anna kalamallahi sifatun min sifatihi la yudrikuha al bashar dan tidaklah mungkin di basharin bagi manusia an yuhita ilman untuk meliputi ilmunya ilmu bi kalamillah itu tentang kitab Allah yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala lianna kalamullahi sifatun min sifatihi karena sesungguhnya kalam Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu taala. La yudrikuha al-bashar. Tidak akan mampu manusia itu itu mengetahuinya. Jadi e, membahas tentang asma wa sifat kalau salah ya. Ini berkaitan dengan kalam E, ada sedikit orang-orang Asy'ariyah. Ini e, dalam mengatakan atau mensifati Al-Quran apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk mereka nggak bisa terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah karena akan bertentangan dengan sifat yang tujuh ya, sifat yang tujuh karena bagi Asy'ariyah adalah hanya menetapkan tujuh sifat atau dua puluh sifat bagi mereka tidak mungkin Allah punya sifat kudus sifat baru pokoknya sifat Allah itu kodim tidak Allah tidak mungkin Allah punya sifat yang baru, istawa, tidak, ya. Apalagi tertawa, apalagi turun, ya. Termasuk kalam, ya. Kalam berbicara adalah sifat yang baru. Sehingga bagi mereka ini ditolak. ya ditolak. Sehingga tidak terang-terang mengatakan Al-Quran adalah kalau mulak tapi mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam nafsi ya adalah kalam nafsi yaitu kalamnya e, diri Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika ditanya, terus kemudian yang kita terima ayat-ayat ini, lafat-lafatnya itu lafat siapa? Lafat Allah atau lafat siapa? Apakah lafatnya Jibril? Ya, Sehingga dalam kitab kalau nggak salah Fatat Muriyah Pak ya. ya. Apakah itu kalamnya Jibril atau kalamnya siapa? Kalau dia mengatakan itu kalamnya Jibril, berarti Jibril mengetahui apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu kufur. Ya. Jadi konsekuensinya sangat sangat banyak. Inilah kalau kita terjebak dengan pemahaman yang e, tidak sesuai dengan pemahaman para para sahabat, ya. para sahabat. Maka hati-hati. Ya, ini. Maka bagi kita ya, kita tetap mendapatkan atau e, sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT laisa kamitsli syai'un wa was basir. Ya, Allah tidak akan e, semisal dengan apapun dan siapapun, dengan makhluk apapun. Tapi kita juga menetapkan bahwa samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau alasan mereka adalah lo itu kan istawa sifatnya makhluk, berbicara sifatnya makhluk, turun sifatnya makhluk. Kita tanya, apakah namanya melihat juga sifatnya makhluk? Iya, Kenapa tidak ditolak? Ya, padahal itu sama-sama sifat. Makhluk punya sifat melihat, Allah juga punya sifat melihat. Mereka mereka akan mengatakan, "Duh, kan beda. Itu kan sifatnya makhluk, ya. Itu sifatnya Allah. Ya sama. Ya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk, ya. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk, ya. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk." Ya. Sebenarnya gampang, simple semuanya. Tapi kadang karena diakal-akal itu akhirnya apa? ya bulat ini orang-orang yang sehingga dulu ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya fitnahnya sangat besar yaitu tentang akidah Al-Qur'an adalah makhluk ya tapi Imam Ahmad tetap berpegang pada apa Al-Qur'an adalah kalam kalamullah ya kalamullah karena tadi itu kalau diakal-akal ya seperti itu tadi itu wah nggak mungkin Allah punya sifat yang baru berarti ini adalah makhluk Allah Al-Qur'an adalah makhluk Allah nah seperti itu kulla in ijtamatil insu wal jinu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira katakanlah Muhammad seumpama manusia dan jin itu berkumpul ala ayatu bimisli hadzal qur'an untuk mendatangkan ya semisal Quran ini tidaklah mereka mampu mendatangkan bimislihi semisal Quran Walau kan ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian dengan sebagian yang lain itu saling bantu membantu, saling tolong menolong. Maqala Allah azza wa jalla dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih." Dan jika kalian dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan ala abdina pada hamba kami, fa'tu bi suratin, maka datangkan dengan satu surat saja, mimislihi, itu semisal Al-Qur'an. Wa ta'ala am yakulu iftarah kul fa'tu bi asri suarin mislihi bi suwarin mislihi muftarayat. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu membuat suatu yang baru mengada-ada Kul katakanlah Muhammad datangkan dengan 10 ya, bi asri suar dengan 10 surat semisal Quran tersebut muftaroyat ya suatu yang diada adakan Allah juga mengatakan fal yaitu bihadis mislihi in kanu shadiqin maka datangkanlah ya, dalam mereka mendatangkan dengan suatu hadis di semacam adalah ayat ya. semisalnya in kanu shadiqin jika mereka termasuk orang-orang yang benar idan kalau begitu la yumkin ayati ahadun bil minal basyari bimisli kalamillah tidak mungkinlah seseorang itu bisa mendatangkan ya, seorang dari al-bashar dari kalangan manusia untuk mendatangkan yaitu bibisri kalamillah ya, semisal kalamullah wala yumkinu al basharu bi kalamillah dan tidaklah mungkin an yuhita untuk meliputi manusia tersebut bi kalamillah yaitu tentang kalamullah Wa yadullu ala dzalika dan menunjukkan atas yang demikian itu annaka idza talaqta kutubat tafsir wajadta anna ulama at-tafsir yatanawaluna al-Qur'an min iddati aujuhin ya. <coughs> Dan yang menunjukkan wa yadullu ala dzalika yang demikian itu annaka sesungguhnya engkau Idza talakta kutubat tafsir jika engkau menelaah, mempelajari, melihat kitab-kitab tafsir, wajata anak ulama at tafsir, maka engkau akan melihat, akan mendapati bahwasanya ulama-ulama tafsir yatanawalun al-Qur'an. Mereka menafsirkan Al-Qur'an min iddati aujuh dari beberapa sisi. Min jihatil makna wa min jihatil balaghah ada yang dari sisi maknanya. Jadi kalau kita lihat tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Tabari, nanti ada tafsir yang lainnya. Nanti akan beda-beda dari sisi eh, yang ditonjolkan, ya. Ada nana tafsir tentang yang ditonjolkan tentang i'rabnya, ada yang balaghahnya, ada dari maknanya, ada dari tauhidnya, ada dari hukumnya, ya. Semua kan berbeda-beda. Wa min jihadil i'rab dari sisi i'rabnya. Wa min kulli jihad dan dari setiap yaitu arah. Wa ma'a dzalika la yumkin ayyufu haqqahu. Maka dengan demikian itu, bersama dengan demikian itu tidaklah mungkin mereka untuk ya wafayuhu ya, yaitu menunaikan haknya karena saking yaitu banyaknya atau luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Raji' kutubat tafsir min kulli wajhin tajidu anna al-mufassirin la yumkin an ya'tu bi kulli ma yahtawihi lafdu al-Qur'an abadan. Ya. Kembalilah pada kitab-kitab tafsir ya dari setiap sisi maka engkau akan dapati bahwasanya para mufassir anal mufassirin la yumkin ayutu tidaklah mungkin mereka mendatangkan dari setiap apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut abadan ya selamanya tidak mungkin karena saking besarnya dan saking luasnya yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hatta inal insana nafsahu yaqra'ul aya al-yaum ya fayatabayyan fayatabayyanu lahu fiha ma'anin sehingga apabila manusia ya itu yakraul ayah al-yaum, dia membaca ayat hari ini. ayat apa yang lahu fiha ma'an. Nah, maka akan tergambar atau dia akan terjelas eh, itu jelas baginya yaitu dengan beberapa makna. Wa yaqra'uha fil yaumi tali dan dia membacanya pada hari yang berikutnya fayatabayyanu lahu ma'anin aksar maka dia akan jelas baginya ya baginya itu makna-makna yang lebih banyak daripada hari yang pertama Baita amal fajdaj maka renungkanlah ya. Maka dia akan menambah atau akan bertambah tentang mana tersebut. Inilah Al-Qur'an, semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin menambah manfaat, faidah. Waqat su'ila Aliyu ibnu Abi Talib, Dan sungguh ya, pernah ditanya yaitu Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah apakah di sisimu ada sesuatu dari wahyu kecuali apa yang ada dalam kitab Allah maka Ali mengatakan walladzi khalaqal habba dan demi yang dia memecahkan biji-bijian maksudnya Allah Subhanahu wa taala wa bara'an nasamah dan yang menciptakan yaitu manusia ma a'lamuhu illa fahman yu'tihillahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi sahifah tidaklah aku mengetahui tidaklah aku mengetahuinya illa fahman kecuali kefahaman yu'tihillahu rajulan yang Allah berikan kepada seseorang laki-laki fil Qur'an yaitu dalam Al-Qur'an wa ma fi hadis sahifah dan apa yang ada dalam sahifah ini itu Al-Qur'an ini qultu wa ma fi sahifah Kemudian aku berkata, apa yang ada dalam sahifah? Qala al-aqlu wal fukakul asir wa la yuktalu bi eh, muslimun bi kafirin. Kemudian Ali mengatakan al-aqlu. Apa aqlu? Mana adalah apa? Diat, tebusan. Jadi al-aqlu ini bukan akal tapi tebusan. <clears throat> Dinamakan demikian karena dulunya di annahum kanu ya yutu nafiha al-ibl wa yartabidu nafiha bi fana'id maqtul. Jadi kalau ada orang terbunuh kasusnya ketika ada orang e, membunuh seseorang yang lainnya maka ketika dia minta diat ya ya kemudian dia mendatangkan ibil yaitu onta ya kemudian onta tersebut ditalikan di depan yaitu rumahnya orang yang terbunuh tadi itu bil akol yaitu dengan yaitu habl dengan tali al akol di sini adalah tali ya ini kenapa dikatakan al aklu ini karena dari kata tadi itu dia ya, menalikan unta tadi itu di depan orang yang terbunuh tadi itu diikat tali apa itu ontanya di depan rumah ya itulah kenapa di sini disebutkan al aklu ya asal penyebutan al aklu yaitu al habl itu tali. kul asir dan memerdekakan atau dia membebaskan tawanan. Wa alla yuktal muslim kafir dan adalah tidak tidaklah dibunuh orang muslim itu kafirin karena sebab dia membunuh orang kafir. Iya. Yeah. Jadi tidak boleh seorang muslim itu ya kemudian kena kisos kalau dia membunuh orang orang kafir. Tapi di sini ada mahdhuf ada satu yang disembunyikan, berarti dia boleh atau nanti tebusannya adalah dengan tebusan. Ya, dengan apa? Dengan tebusan. Fa'ahuthukum ala ta'allumi ma'ani kitabillahi azza wa jalla Maka aku anjurkan ya, kepada kalian Ala ta'allumi ma'ani kitabillah Untuk mempelajari makna-makna kitab Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla Liannahu kalamullah Karena sesungguhnya ia adalah kalamullah Wallahi demi Allah Lau nujila marsumun malaki ya fiha yata'allaq bi syu'unin nas jatahu fi aidin nas kullu wahidin minhum yas'alu sani an ma'nahu fal muradu bi hadhil jumlah demi Allah seumpama ya ada keputusan dari seorang raja ya tentang keputusan ya marsumun malaki ini suatu keputusan Intinya adalah eh, undang-undang uh, misalnya itu. Fima yata'allaq yang di dalamnya itu berkaitan dengan bisuuninas yaitu tentang perkara-perkara manusia. Lawajattahu fi aidinnas. Ya, maka engkau, akan mendapati dia di tangan-tangan manusia. Kullu wahidin minhum yas'alusani an ma'nahu. Maka setiap dari seseorang dari mereka tadi itu ya dari satu dari mereka itu akan bertanya kepada yang lainnya pada yang ya yang kedua tentang apa? An maknahu tentang maknanya. Fal muradu bihadil jumlah. Apa maksud dari kalimat ini? Mal muradu bihadil jumlah. Apa maksud dari kalimat ini? Ini ada kalau eh, dari apa tadi itu ada keputusan dari seorang raja ya misalkan sekarang presiden ada keputusan seperti itu ketika eh, kita mendapatkan itu makalah atau mendapatkan kopian atau tulisan, maka akan tanya ini maksudnya apa? Ya, seperti itu. Wal Qur'an kalamullahi anzalahu ilaina la takatu tajidu ahadan yastafsiru wa yas'al an ma'nahu lihada ahussukum marratan saniyah alal hirsi ala fahmi kitabillahi azza wa jala summa tutab ya, tadbikuhu dan Al-Quran adalah kalamullah yang Allah telah turunkan kepada kita ya, anzalahu ilaina la takadu tajidu hampir-hampir ya kau tidak akan mendapati seseorang Ya tafsiru, dia akan mencari tafsirnya minta penjelasan wa yas'al manahu dia akan tanya tentang maknanya apa tuh makna ayat ini apa tuh maksud dari ayat ini jarang kita temui ya. jarang kita temui kapan pernah hantu ditanya tentang ini maknanya apa ya saya kira jarang, ya. mungkin satu dua, tapi kebanyakan jarang. Termasuk mungkin kata kita e, kepada ifa-ifa kita juga, mungkin kan juga jarang juga ketika e, di majelis obrolan itu jarang ditanya, ini maksud ayat ini apa ya? Enggak, jarang. Nah ini jarang kita mengetahui atau kita meminta yaitu penjelasan tafsir dari suatu ayat, bertanya tentang maknanya. Lihada ahussukum maratan saniya Oleh karena itu aku anjurkan kepada kalian maratan saniya ya, yaitu e, lagi ala hirsi untuk bersemangat ala fahmi kitabillah untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla summa kemudian mempraktekan yaitu ayat tersebut Fa anta ya talibal ilmi. Mangkau wahai talibal ilmi, para penuntut ilmu. Idza hamaltal ilma fantafi bihi. Jika engkau membawa ilmu, maka ambillah manfaat dengannya. Wa anta ya qari al-Qur'an. Dan engkau wahai pembaca Al-Qur'an, idza hamaltal Qur'an fantafi bihi. Dan jika engkau membawa Al-Qur'an maka ambillah manfaat dengannya a'rif maknahu fatabbiqhu hatta la yakuna al-Qur'an hujjatan 'alaika ketahuilah makna-maknanya fatabbiqhu dan praktekkan ya dari makna tersebut ayat-ayat tersebut hatta la yakuna Al-Qur'an hujjatan 'alaika sehingga jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi hujah ya bagi kalian atas kalian. Hmm. Jadi kalau hujah alaika berarti Quran menguji kita. Li Al-Qur'an ima hujjatan lil insan wa ima hujjatan al insan. Ya. Karena sebenarnya Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan, hujatan lil insan dia sebagai hujah bagi manusia atau ima hujatan al insan atau dia menghujai kita ya dia akan menjadi apa e, bumerang bagi kita kita yang akan ditanya Harusnya kita yang berhujah dengan Al-Qur'an, ya, berhujah dengan Al-Qur'an. Hujatan lil insan. Idan yang bagi an na'rifa ma'nan ma'na hadis surah al-azimah walau ala sabilil ijmal wa allati yakrahuha kullu muslimin sab'a asyrata maratan fil yaum alal al-aqal al aql takdir hatta idza qara'naha intafa'na biha oleh karena itu yang bagi anak arifa sudah sepantasnya lah kita mengetahui makna tentang surat yaitu surah ini surah yang agung ini walaupun walau ala sabilil ijmal walaupun ya dengan secara mujmal suatu yang global wa yallati yaqra'uha kullu muslim dan surat ini adalah yang dibaca oleh setiap muslim sab'a asraf marah ya, yaitu 17 kali dalam sehari. Ala akol yaitu paling sedikit. Hatta idha qara'naha intafa'na biha. Sehingga apabila kita membacanya maka kita mengambil manfaat dengan surah Al-Fatihah ini amma an nakraha wa nahnu la na'riful makna fala syakka an hadha taqsirun syadidun jiddan wa in kana min hayatul ijza wa ibra'i dhimmah yujza ya, lakinnahu taksiru fil waqi nah ini penting amma an nakraha adapun apabila kita nakraha kita membacanya membaca al-fatihah wa nahnu la na'riful makna dan kami dan kita tidak mengetahui maknanya fala syakka anna hadza taksirun syadidun jiddan maka tidak diragukan lagi bahwasanya bahwasanya ini adalah taksir ya yaitu satu yang apa taksir meremehkan ya meremehkan sangat meremehkan sekali taksirun jidda yaitu syadidun jiddan sangat meremehkan sekali ya dari kata kosor yaitu mengurangi Wa in kana min haitsul ijza walaupun dari sisi ijza yaitu ijza wal idima dari sisi pahala mendapatkan manfaat yaitu pahala ya kemudian melepaskan tanggungan yujza maka tercukupi ya walaupun dia baca tapi nggak paham artinya insya Allah dia akan dapatkan pahala iya ya Rasul juga mengatakan ikraul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an nanti akan menjadi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat setiap satu huruf yaitu satu pahala ya satu pahala. Kalau yang dari lihat dari sisi itu iya, maka ini eh, dia akan mendapatkan tapi dari sisi makna walakinna ya, lakinnahu taksirun fil waqi akan tapi dia telah meremehkan ya dalam al waqi dalam kenyataan maksudnya dari uh, tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah untuk dipelajari ya untuk dipelajari Kita masuk pada e, bab selanjutnya Asma'u suratil Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Di hadihi surati asma'un muta'addidatun balagat al-asrah wa ziyadah. Ya. Pada surat ini ada beberapa nama asma'un muta'addidah, nama-nama yang bermacam-macam. Balagat al-asrah wa itu sampai 10 atau lebih ya, sampai 10 atau lebih nama Wal Arab yakuluna dan orang Arab mereka mengatakan kasirul asma'i tadullu ala sya'nil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan keagungan yang dinamai. Ya, jadi banyaknya nama itu menunjukkan keadaan keagungan ya yaitu yang dinamai. Walillahi walillah eh, uh, ya, walillahi mi'atun ismin illa isman wahidan dan milik Allah atau bagi Allah yang mempunyai 100 nama illa isman wahidan kecuali satu nama berarti 99 <clears throat> walikulli ismin tahmilu hadis surah Dan bagi setiap nama di dalam eh, Al-Fatihah tadi itu, tahmilu di surah Al-Fudla li eh, dalalatuhu ala ma fiha min kamal ya. Pada setiap nama akan mengandung ya e, surat ini, surat yang mulia ini akan mengandungnya ya penunjukan dalalatahu alamafihat atas apa yang di dalamnya min kamalin dari kesempurnaan kesempurnaan. <clears throat> Jadi setiap nama akan mengandung yaitu e, penunjukan yang menunjukkan atas kesempurnaan dari Al-Fatihah tersebut. Yang pertama, Ya dikatakan disebut juga Al-Fatihah. Lianna Allah Ta'ala iftataha biha a'zama kitabin wa wal Qur'an Karim. Iftataha biha al-Qur'an Karim kitaban kitabatan wal Fatihah muannasul Fatih. Al-Fatihah karena Allah SWT membuka ya, dengannya dengan Al-Fatihah tersebut a'zama kitab yaitu paling agungnya kitab yaitu Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'anul Karim, jadi ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Iftataha Al Qur'an Karim kita Ya, Allah membuka dengan Al-Fatihah tadi yaitu Al-Qur'anul Karim kita kitabatan dengan tulisan. al Fatihah dan Al-Fatihah ini muannas. <coughs> muannas berarti lawan dari muda mudakar. <coughs> muannas Fatih yaitu e, kalau mudzakarnya adalah fatihun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah umul Quran. Samaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ummul Quran. Ya. Rasulullah SAW telah menamainya dengan Ummul Quran dengan umul Quran. Wal ummu wal aslu dan umu dia adalah asal ya, sumber asal. Wa minhu yatafra'ul furu' dan darinya akan ya bercabang-cabang yaitu satu cabang. Ya, darinya akan apa? berpencar-pencar. Ya, tafarraq itu bercabang-cabang. Ya. <clears throat> anna ma'ani karena sesungguhnya makna-makna wa maqasidul Quran wa maqasidul Quran dan maksud dari Al-Quran kulluha mawjudatun fi hadis surah semuanya itu ada dalam surat ini ragma annaha sabu ayatin faqat walaupun meskipun dia adalah hanya tujuh ayat saja wa ayatun kisar dan ayat-ayat yang pendek lakinna jami'a maqasidil Quran maujudatun fiha akan tetapi seluruh maksud dari Al-Qur'an tujuan dari Al-Qur'an maujudatun fiha itu ada dalam Al-Fatihah wa fiha tauhidu bi anwa'ihi dan di dalam al yaitu Al-Fatihah ada tauhid bi anwa'ihi dengan macam-macamnya tauhid ada berapa tauhid rububiyah uluhiyah sifat ada semua min tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat dari tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat wa fiha al aqaid dan di dalamnya dalam al-fatihah tersebut ada akidah-akidah keyakinan-keyakinan apa bedanya akidah dengan tauhid bedanya akidah dengan tauhid apa kalau akidah lebih lu, luas daripada tauhid hmm, akidah mencakup keimanan kita kepada Rasul tentang hari kiamat ya tentang Yamul Ba'as ya. itu namanya akidah tauhid itu berkaitan dengan ya, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa fiha dzikru risalat wa nubuwat dan di dalamnya ada penyebutan tentang risalah-risalah dan kenabian-kenabian Wa fiha dzikru adba'ir rusul. Di dalamnya ada penyebutan tentang pengikut-pengikut para nabi, para, para rasul. Wa fiha dzikrul munharifin an tariqir rusul. Dan di dalam Al-Fatihah tersebut ada penyebutan tentang orang-orang yang melenceng, orang-orang yang berpaling dari jalannya para rasul. Wat tarikh wal ahkam wal jaza wal amal di dalamnya juga ada tarikh, ada sejarah, ada hukum-hukum, wal jaza dan ada pembalasan-pembalasan, wal amal dan juga amal, wa ghairu hada dan selain ini. Lakinnaha matku ya lakinnaha madkuratun ijmalan ghairu mufassalah. Ya, akan tadi dia ya penyebutannya adalah secara ijmal, secara global, tidak secara terperinci. Wa idza am'ana an-nadar. <clears throat> Dan apabila kita memperhatikan ya, am'ana nadar itu memperhatikan dengan teliti. Fi al Fatihah dalam surah Al-Fatihah ini wajadnaha haqqan fakaannaha al-ummu lil Qur'anil Karim. Maka kita akan mendapati dalam Al-Fatihah tersebut haqqan ya, sebenarnya hak seakan-akan dia adalah umun yaitu al-um yaitu sumber lil Quranil Karim bagi Al Quran Karim. Al Quranul Karim bimiati si asroh surah. Maka Al Qur'an Karim dengan 113 surah yaitu surat yaitu surat kulluhu nabaun min hadil um wasadru wasadru anha wasadaru anha Al-Quran dengan 113 surat ini semuanya bersumber dari Al-Um ini, dari Al-Fatihah ini. Dan keluar darinya wakhuri jaminha jamilha dan keluar darinya ya, anha kemudian e, eh, tafaro yaitu bercabang-cabang darinya wal Qur'anul Karim muhtawiyun matmu matmunuhu dan eh, Al-Qur'anul Karim ya yaitu muhtawiyun matmunuhu mencakup yaitu eh, <clears throat> matmun yaitu cakupannya Intinya adalah Al-Quran mencakup semua semuanya. Yang pertama apa? At-Tauhid. Jadi wal Qur'anu mutawiyun ya, mutawiyun matmunuhu awalan tauhid. Ini tanda masih sambung ya. Dan Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Karim itu mencakup kandungannya yang pertama seperti itu kalau nanti terjemahkan mencakup kandungannya matmunuhu awalan yang pertama tauhid itu yang pertama adalah tauhid ai da'watullahi azza wa jalla yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ta'awudullahi azza wa jalla ibadahu ila ayyabuduhu wahdahu ya. Ajaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ila ayyabuduhu agar mereka menyembah kepadanya wahdahu saja. <clears throat> Wa yakfuru bima siwa dan agar mereka mengkufri dengan apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala wa hadza min al Qur'an haddan kabiran dan ini diambil dari Al-Qur'an ya dari Al-Qur'an haddan kabiran bagian yang banyak sebagian besar itu Al-Qur'an bercerita tentang masalah tauhid bicara tentang masalah tauhid Sanian yang kedua al-mi'ad wa darul akhirah wal ba'ts wal jaza bercerita tentang tempat kembali, tentang hari akhirat, ada jamul baas hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa hadza ukhidha minal Qur'an akbar haddin. <coughs> Dan ini juga diambil dari Al-Qur'an, itu paling besarnya bagian. Waqad wajadna suwaron taduru ala tahqiqi hadal mabda. al baas al-akhir au al-iman bil yaumil akhir. Maka sungguh kita dapati surat-surat ya taduru dia akan berputar-putar ya dia akan berputar ala tahqiqi hadal mabda untuk mempraktekkan merealisasikan tentang mabda ini yaitu apa tentang albas bas al-akhir yaitu hari kebangkitan hmm, di hari akhir atau iman kepada hari hari akhir yang ketiga adalah atasri itu tentang persyariat yaitu syariat Bayanu anwa'il ibadat wal qurbat wa nawa'ul ahkam wal qawanin asy-syar'iyyah wa kulluha ibadatun. Hada ukhidha aidan min al-Qur'an min al-Qur'an al-Karim. Qistan kabiran wa khususan al-madaniyah jullaha. <clears throat> Tafsri yaitu syariat. Penjelasan tentang macam-macam ibadat, tentang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurubat dan macam-macam hukum wal qawanin tentang undang-undang syar'iyyah ya wa kulluha ibadatun dan semua ini adalah ibadah wa wa hadza ukhidha aidan dan ini juga diambil dari Al-Qur'an Karim listan kabiron yaitu sebagian besar dari ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Qur'an khususon <clears throat> lebih-lebih atau secara khusus as-suwar al-madaniyah yaitu surat-surat yang madaniyah yang dia turun di Madinah jumlah sebagian besarnya karena e, dari sisi asbab nuzulnya itu nanti ada yang Quran itu turun di Makkah dan Madinah. Quran yang turun di Makkah itu biasanya berkaitan dengan tauhid, akidah. Tapi berkaitan dengan hukum itu adalah berkaitan e, turun di Madinah, di Madinah. Rabi'an kemudian yang keempat al-qasasu wal awalin tentang cerita-cerita, kisah-kisah dan yaitu cerita atau kabar dari orang-orang terdahulu. Bahada hadza kita bil Qur'an haddan kabiron wa suwaran katsiratan kasuratin nuh wa suratil qasas. Jadi diambil dari Al-Qur'an. Itu juga sebagian yang sangat besar ya dan surat-surat yang banyak seperti surah Nuh kemudian surah Qasas kemudian yang eh, yang kelima terakhir adalah Darussalam bima fiha min in'am wa ikram ya tentang Darussalam tentang yaitu surga sehingga Rasul mengatakan mencipati surga apa itu? Karena saking e, bagusnya hmm, ma'ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah namanya mata itu melihat, telinga itu mendengar ataupun terpetik di dalam hati. Ini adalah yaitu Darussalam. Bima fiha dengan apa-apa yang di dalamnya min in amin wa ikramin dari kenikmatan-kenikmatan dan kemuliaan-kemuliaan Wadarul bawar wasyaqa dan ini adalah neraka. Ya. <clears throat> neraka. Darul bawar wasyaqa yaitu ya, neraka, kehancuran, kecelakaan ya di sana. Babayun mafiha hamil minal azab wal azab dan penjelasan apa yang di dalamnya berupa azab ya, dan siksaan wa ta'idun ukhidha minal Qur'an hadzan kabiron dan ini juga diambil dari Al-Qur'an yaitu bagian yang banyak, bagian yang banyak. Ya, sudah ya, sudah jam 10 lebih. Sampai jam berapa, Mas? Jam 10 ya? Satu jam. sekali lagi satu paragraf suratul fatihah bi ayatiha as-sab'i tashiru atau tushiru ila kulli hadil ulum wal ma'arif allati istamana 'alaiha Qur'anul Karim wa hiya muftatahatun bihamdillahi wassama wassana'i 'alaihi bi asmaihi wa sifatihi wa hada wa tauhid dan surah Al-Fatihah dengan ayat-ayatnya yang tujuh itu menunjukkan pada setiap ya, ini adalah ulum yaitu ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Alati istamalaihi al-Qur'an Karim yang tercakup di dalamnya Al-Qur'an Karim. Ya. Fahiya muftatahatun bihamdillah dan ini adalah itu diawali dibuka dengan yaitu hamdulillah hamdillah yaitu memuji Allah SWT wasana wasana alaihi dan memuji Allah biasma'i wasifatihi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya wa tauhid dan ini adalah tauhid Allah taala a'lam bissawab insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah Ada pertanyaan sampai sini? tujuh ayat ini bagi yang berpendapat berpendapat e, Bismillah masuk ayat yang pertama berarti e, siratul ladina an'amta alaihim itu masuk ayat yang ke tujuh siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kemudian kalau bagi yang berpendapat e, Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah berarti dimulai dari Alhamdulillah kemudian dari siratul al-ladhi itu yang keenam kemudian ghairil maghdubi alaihim ayat yang ke-7 ayat yang ke ayat yang ke-7 Adapun perlafatan amin berarti amin bukan dari alfa bukan dari ayat-ayat Allah itu bukan dari Quran maka eh, ada kalau nggak salah ada empat ya, ada empat macam cara membaca amin ya. bisa amin bisa amin dulu pernah saya dapat apa itu penjelasan apa itu tulisan ya kalau amin gitu nanti apa gitu kan itu soalnya tidak tepat juga ya, karena membaca Quran atau membaca ini kan e, kita e, eh, asal gitu ya jadi kita meriwayatkan dari siapa siapa siapa gitu kan jadi para ulama itu kadang berbeda-beda cara membaca aminnya Ya, cuman dalam e, Ibnu Katsir disebutkan seperti kita membaca Yasin seperti itu.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 Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh